Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai naibul fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan hukmul madhi ats-tsulatsiyyi al-mu'allil aini yaitu hukum bagi fi'il madhi yang fi'il madhi tersebut adalah thulathi dan ainul fi'ilnya itu berupa huruf illah. Artinya di sini dibahas hukum ketika fi'il madhi thulathi yang huruf ainnya itu atau ainul fi'ilnya itu adalah huruf illah itu dijadikan sebagai fi'il majhul. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-247. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan waksir awash mim fa u'il ainan wa dhammun jakabu afahtumil Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau menjelaskan ya dan kasrohkanlah atau ismamkanlah fa dari fi'il thulasi yang ainul fi'ilnya itu u'il, ya, berupa huruf illah. Kemudian wa dhammun jakabu'a fahtumil. Dan fa dari fi'il sulasi tersebut yang ainul fi'ilnya huruf illah itu juga dapat dibaca dhammah. Yaitu datang dari orang Arab seperti apa? Bu'a. Ya, maka kita lihat huruf ba di situ sebagai faul fi'il itu dibaca dengan dhammah. Maka itu ada kemungkinan seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan dan kemudian menjelaskan bait ini al-khamisu yang kelima yang kelima dari perincian fiil-fiil yang dapat dimajhulkan. Karena pada bait-bait yang sebelumnya sudah dijelaskan empat rincian mengenai fiil-fiil yang dimajhulkan. Maka ini adalah rincian yang kelima yaitu idza kanal madhi thulathiyan mu'allal aini yaitu ketika fiil yang dimajhulkan itu adalah fiil madhi yang sulasi. Artinya hurufnya tiga. Ya, fa, ain, dan lam. Uh, Fa'ul kalimah, kemudian ainul kalimah, dan lamul kalimah. Dan ainul kalimahnya atau ainul fi'ilnya itu berupa huruf illah. Atau kita lihat di sini ada catatan kaki mengenai definisi mu'allul aini. Mu'allal aini yang dimaksud dengan mu'allul ain Nah, kita sering juga mendengar istilah mu'tal. Di sini yang digunakan adalah istilah mu'al. Maka akan dijelaskan apa perbedaan dua istilah tersebut. Mu'allal aini yang dimaksud dengan mu'allul ain ma yakunu wasatuhu harfa illatin yaitu fi'il thulathi yang huruf tengahnya itu berupa huruf illah wa yakhda'u li ahkamil i'lalillati tudhkaru fi babit tasrifi. Dan fi'il tersebut, yang mu'al'ain tersebut, itu tunduk di bawah hukum-hukum i'lal yang disebutkan dalam bab tasrif. Kita mengetahui ketika kita belajar tasrif, itu ada hukum i'lal. Maka yang dimaksud dengan mu'allul ain itu adalah fi'il sulasi yang huruf tengahnya itu huruf illah dan tunduk di bawah hukum-hukum i'lal yang dipelajari di bab tasrif. Wa minha di antara hukum i'lal tersebut adalah qalbul wawi wal ya'i alifan yaitu berubahnya huruf wawu dan huruf ya menjadi alif idza taharraka wan fatahama qablaha. Ya kapan huruf wawu dan huruf ya itu dapat berubah menjadi alif? Jika kedua huruf tersebut itu berharokat, ya baik wawu maupun ya. Kemudian wan fataha ma qablaha. Dan harokat dari huruf sebelumnya itu adalah harokat fathah. Nahwu qala wa ba'a. Contohnya adalah fi'il qala dan ba'a. Wal aslu, asal dari qala dan ba'a itu adalah qawala wa baya'a. Asalnya adalah qawala dan baya'a. Maka di situ huruf wawu dan huruf ya itu berharokat. Kemudian huruf sebelumnya yaitu qaf dan ba itu berharokat fathah. Maka pada saat itu, wawu dan ya yang ada di tengah tersebut itu berubah menjadi alif. Itu salah satu pembahasan hukum i'lal. Kemudian beliau melanjutkan fa inkana harful illatil waqi'u ainan lil kalimati akan tetapi jika huruf illah yang terletak sebagai ainul kalimah atau terletak di tengah dari fiil tersebut la yakhda'u lil ahkami fa innahu yusamma mu'tallan. Ya, ini perbedaannya. Jika huruf illah yang tadi di tengah fiil tersebut, yang menjadi ainul kalimah tersebut, itu tidak tunduk di bawah hukum-hukum i'lal, maka fiil tersebut atau ya fiil tersebut disebut sebagai mu'tal. Ya, kalau yang mu'al itu tunduk di bawah hukum-hukum i'lal. Kalau tidak tunduk di bawah hukum-hukum i'lal disebut mu'tal. Nahwu contohnya awiro, yaitu fi'il awiro. Di sini itu walaupun wawu itu berharokat dan huruf sebelumnya yaitu ain itu harokatnya fathah, namun kita tidak dapat mengganti wawu menjadi alif. Karena itu ini bukan mu'alul ain tapi mu'talul ain fahadha hukmuhu hukmus sahihi. Maka fi'il yang seperti ini itu hukumnya adalah hukum fi'il sahih. Fal farqu baina mu'allin wa mu'tallin, maka perbedaan antara mu'al dengan mu'tal annal mu'alla alladhi ahadu usulihi harfu illatin. Yang dimaksud dengan mu'al itu adalah yang salah satu huruf intinya itu adalah huruf illah. Bisyarti an yadkhulahu qalbun wa i'lalun. Ya, namun dengan syarat bahwa huruf illah tersebut itu dapat berubah atau dapat dikenai hukum i'lal sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Kemudian wal mu'talla adapun yang dimaksud dengan mu'tal makana ahadu usulihi harfa illatin. Yaitu fiil yang salah satu huruf intinya, huruf pokoknya adalah huruf illah. Dakolahu kolbun amla. Ya, yang bisa jadi dia itu mengalami perubahan huruf ataupun tidak. Ya, ini menunjukkan himpunannya. Fakullu mu'allin mu'tallun. Maka setiap dari mu'al itu masuk dalam mu'tal. Karena mu'tal itu lebih umum. Selama salah satu hurufnya itu adalah huruf illah, masuk ke dalam mu'tal. Wala aksu, akan tetapi ya, tidak sebaliknya. Ya, atau wala aksa, ya, dan juga tidak sebaliknya. Karena tidak setiap mu'tal itu mu'al. Karena yang namanya mu'al itu ada syarat harus tunduk di bawah hukum i'lal. Kita kembali ke atas. Idza kana al-madhi thulathiyan mu'allal aini jaza fi fa'ihi inda bina'ihi lil majhuli thalathatu aujuhin. Maka ketika fi'il madhi yang thulathi dan ain, dan ainul fi'ilnya itu berupa huruf illah dan mu'al ya berarti tunduk di bawah hukum i'lal. Maka diperbolehkan di faul fi'ilnya atau huruf pertamanya inda binaihi lil majhuli ya ketika dibentuk menjadi fiil majhul salah satu aujuhin ya boleh tiga boleh ada tiga cara membaca untuk huruf fa dari fiilnya atau huruf pertamanya sawaan kana wawiyan au ya baik itu huruf illahnya berupa wawu atau huruf illahnya berupa ya. Kita lihat catatan kaki. Fa'ul kalimati hiyal harful awwalul ladhi yuqabilul fa'a fil mizanis sarfi. Yang dimaksud dengan fa dari suatu kata, itu adalah huruf pertama yang mencocoki fa pada uh, wazan sorof, Ya wazan sorof fa'ala. Ya berarti huruf pertamanya. Wa ma yuqabilu huwa ainul kalimati. Adapun yang mencocoki huruf kedua, ya berarti fa'ala ya huruf keduanya itu adalah disebut ainul kalimah, ain dari kata tersebut. Kemudian wa ma yuqabilu tsalitsa huwa lamul kalimati. Dan adapun yang mencocoki Huruf yang ketiga itu disebut dengan lamul kalimah atau lam dari kata tersebut. Kita kembali ke atas. Ya, jadi apa saja tiga cara membaca dari faul kalimah tersebut? Wahia al-awwalu cara membaca yang pertama ikhlasul kasri yaitu murni dibaca kasroh huruf pertamanya murni dibaca kasroh. Fayan kolibu harful illati ya'an. Maka pada saat itu huruf illahnya itu berubah menjadi ya. Jadi ketika huruf pertamanya dibaca kasroh, maka huruf illahnya berarti yang huruf keduanya itu berubah menjadi ya. Wahada huwal afsahu. Dan cara membaca yang seperti ini adalah cara membaca yang paling fasih. Nahwu contohnya, Somal muslimu Ramadana. Seorang muslim tersebut berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian ba'at tajiru bidha'atahu. Pedagang tersebut menjual barang dagangannya. Maka kita perhatikan ada fi'il soma dan ba'a. Itu keduanya mu'allul aini. Fayuqalu, maka ketika kedua fi'il tersebut kita ubah menjadi fi'il majuhul, kita katakan sima ramadhanu. Sima ramadhanu. Huruf sot itu kita baca kasroh. Kemudian huruf keduanya yang tadinya alif ya, berubah menjadi ya. Kemudian wabi'atil bidha'atu. Wabi'atil bidha'at bidha'atu. Ketika fi'il ba'a itu diubah menjadi fi'il majhul, maka ba dibaca kasroh. Kemudian yang tadinya alif ba'a berubah menjadi ya. Itu yang dimaksud di cara membaca yang pertama ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-44. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qila ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa وَغِيضَ الْمَاءِ <clears throat> Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila ya ardu" dan difirmankan, "Wahai bumi, ibla'i ma'aki." Ya, telanlah airmu. "Wa ya sama'u" dan wahai langit, akali'i ya hentikanlah hujan kemudian waghidul ma'u dan air pun disurutkan maka di sini ada dua fi'il, yaitu tadinya qala itu menjadi qila, kemudian yang tadinya itu adalah ghadha menjadi ghidha. Maka huruf qaf dan ghain di sini itu dibaca kasroh, karena itu huruf setelahnya berubah menjadi ya. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Naibul fa'ili jumlatun nidai ya ardu. Kemudian naibul fa'il dari qila tadi itu adalah jumlah nida ya ardu. Li'annaha fil asli makulul qawli. Karena ya ardu tersebut itu adalah asalnya itu adalah makulul qaul. Ya makulul qaul itu adalah Ah, yang terkadang disebut sebagai maf'ulun bihi bagi fi'il qala yakulu. Intinya adalah kata yang diucapkan tersebut itu adalah maqulul qaul. Kemudian au naibul fa'ili mahdhufun atau bisa juga di i'rab naibul fa'ilnya itu dihapus. Taqdiruhu al-qaulu. Yang takdirnya itu adalah al-qaul wal jumlatu mufassiratun dan jumlah setelahnya itu yang menafsirkan apa yang dihapus. Kemudian kita kembali ke atas. Athani, cara membaca yang kedua bagi huruf pertama dari fi'il thulathi yang mu'allul ain, yang eh, kemudian dimajhulkan. Cara membaca yang kedua adalah ikhlasud dhammi, yaitu huruf pertamanya murni dibaca dengan dommah. Maka pada saat itu fayang kolibu harful illati wawan. Maka ketika huruf pertama itu dibaca dommah, maka huruf illahnya atau huruf keduanya berubah menjadi huruf wawu. Wahada ad'aful aujuhi. Dan ini adalah cara membaca yang paling lemah. Nahu contohnya suma wa Asalnya adalah soma wa Kemudian ketika dibentuk menjadi fiil majhul menjadi suma dan bu'a. Huruf pertama dibaca dhammah, kemudian huruf setelahnya berubah menjadi wawu. Qala syairu, seorang penyair, beliau mengatakan, Laita wahal yanfa'u syai'an laitu, laita syababan bu'a fashtaraitu. Ya, duhai, ya andaikan, dan tidak bermanfaat, ya aku, aku menyembunyi, tidak bermanfaat, aku menyembunyikan hal tersebut. Ya, jadi tidak aku menyembunyikan hal tersebut itu tidak bermanfaat sesuatu pun. Ya laita syababan bu'a fashtaraitu. Andaikan masa muda itu dijual, maka sungguh aku akan membelinya. Maka kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Laita harfun musyabbahun bil fi'li. Laita adalah huruf yang serupa dengan fi'il. Ya, ini sudah dibahas sebelumnya yang isma wa yarfa'ul khobaro. yang menasobkan isim dan merofakkan khobar. Wahal dan hal di situ harfu tifhamin yuradu bihi an-nafyu. Hal adalah huruf istifham namun yang dimaksudkan adalah penafian, ya, maka tidak bermanfaat tadi. Syai'an maf'ulun bihi li yanfa'u. Dan syai'an adalah maf'ulun bihi untuk fi'il yanfa'u. Laitu qasdu lafzihi fa'ilu yanfa'u. Dan laitu itu adalah yang dimaksud dengan lafadznya. Ini ya wallahu alam ini uh, masdar dari lata. Itu adalah fa'il dari yanfa'u. Wal jumlatu mu'taridotun. Dan jumlah tadi wahal yanfa'u syai'an la itu adalah jumlah mu'taridah, ya, kalimat sisipan. Kemudian la mahallalaha yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kemudian laita muakkidun lil awwali. Laita yang kedua itu adalah penekan bagi laita yang paling awal tadi. Syababan ismu laital awwali syababan adalah isim laita yang pertama, wa jumlatu bu'a minal fi'li wa naibil fa'ilil mustatiri fi mahalli raf'in khobaru laital awwali. Dan jumlah yang tersusun atas bu'a yaitu fi, berupa fi'il dan naibul fa'il yang berupa domir mustatir, itu menempati kedudukan rofa bagi khobar laita yang pertama. Kita kembali ke atas. Ya, maka di sini kita lihat ada lafat bu'a. Ya, bu'a ini asalnya ba'a, kemudian huruf pertamanya dibaca dhammah. Karena huruf pertamanya dibaca dhammah, maka alifnya berubah menjadi wawu. Kita lanjutkan, Al-thalithu Cara membaca yang ketiga, bagi fiil sulasi yang huruf tengahnya itu berupa huruf illah. Salisu, cara membaca yang ketiga adalah al-ishmamu. Al-ishmamu. Nah, ishmam dibaca ishmam ini biasanya kita mengenalnya di ilmu tajwid. Maka di sini juga pembahasannya serupa wa huwa fin nutaqi la fil kitabati. Dan ismam itu hanya dalam penuturan, artinya hanya cara membacanya saja. Akan tetapi secara penulisan tidak ada perubahan. Wa huwa indan nuhati dan al-ismam itu menurut para ulama nahwu an nutqu bi harakatin sautiyatin tajma'u baina dhammatin qasiratin wa kasratin tawilot, tawilatin. Ya. Yaitu cara pengucapan bi harokatin sautiyatin ya dengan harokat yang secara suara. Tajma'u baina dhammatin qasiratin wa kasratin tawilatin yang menggabungkan dhammah yang pendek dengan kasrah yang panjang. Alat tawalis sari'i ya, dengan ya perurutan yang cepat. Ya, artinya dari domah yang pendek ke kasroh yang panjang tersebut itu kesinambungannya cepat. Ya. Wa qad quri'a sab'ati dan sungguh di dalam qira'ah sab'ah itu ada imam qira'ah yang membaca pada surat Hud ayat 44 yang waqila ya ardu tadi itu bil ismami ya dengan mengismamkan fi qila wa ghidha ya membaca qila dan ghidha tadi dengan ismam ya dengan ismam caranya membaca ismam tadi bagaimana tadi dhammahnya itu sedikit langsung disambung dengan kasroh yang panjang ya ini dapat ya kita pelajari misalnya dari guru-guru qiraah kalau yang pernah saya dengar ya saya pelajari maka cara membacanya menjadi wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u qli'i wa ghidal ma' jadi dibaca qila dan ghidha dhammahnya sedikit saja kemudian dibaca kasroh yang lebih panjang qila ghidha itu cara membaca ismam Kemudian beliau melanjutkan wa jawazul aujuhi thalathati masyrutun bi alla yahsula labsun. Dan diperbolehkannya cara atau tiga cara membaca ini untuk huruf pertama dari fiil yang dimajhulkan itu diperbolehkannya disyaratkan tidak ada kesamaran ya atau kerancuan yang diakibatkan dengan tiga cara membaca tersebut. Wa illa, akan tetapi jika ada kemungkinan kerancuan atau kesamaran, wajabal udulu anhu ila dhabatin akhara la labsa fihi. Akan tetapi jika ada kemungkinan, ya kalau dibaca dengan tiga cara tersebut, ada salah satu kemungkinan yang menjadi samar atau rancu. Maka wajib untuk ya berpindah Ya, berpaling dari bentuk yang rancu tersebut ke bentuk lain yang tidak ada kerancuan di dalamnya. Kama sayadkuru dzalika, sebagaimana atau kama karu dzalika, sebagaimana nanti akan disebutkan penjelasan mengenai hal ini. Wahada ada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait yang ke-247 tadi yaitu waksir awashmim ila akhirihi. Dan kasrohkanlah atau ismamkanlah dan seterusnya. Ai iksir au ashmim fa al-madhi al-mu'allil aini. Yaitu kasrohkanlah atau ismamkanlah fa dari fi'il madhi thulathi yang mu'allul ain. Yang huruf ain ainnya tadi ainul fi'ilnya itu huruf illah dan tunduk di bawah hukum i'lal. Wa qad ja'ad dhammu 'anil arabi dan sungguh datang juga cara membaca dengan mendomahkan huruf pertama tadi dari orang Arab terdahulu. Fayajuzul qiyasu alaihi, maka diperbolehkan untuk mengkiaskan hal tersebut. Artinya bisa diturunkan hukum dari hal tersebut. Kemudian wahtamala qabulahu limaji'ihi anhum. Atau oh, kalau ikut uh, syair alfiahnya wahtumila qabuluhu limaji'ihi anhum. Maka cara membaca dengan dhammah tersebut itu memungkinkan untuk diterima karena memang datang cara membaca yang seperti itu dari orang Arab terdahulu. Wa yuqra'u awashmim dan di syair tersebut itu dibaca awash mim bifathil wawi dengan memfathahkan wawunya badalas sukuni nah, untuk menggantikan sukun kan asalnya au ya kemudian sukunnya diganti dengan fathah wal aslu asalnya itu adalah au ashmim ya au ashmim wa huwa amrun minar rubai'i dan ini adalah pembahasan dari fi'il ruba'i. Ya, ruba'i di sini maksudnya adalah sulasi mazid biharfin. Ya, artinya uh, mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Maka menjadi asyamma. Ya, asyamma. kolet harokatul hamzati. Maka berpindah harokat dari hamzah yang awal. Ya, a. Ya, wahiyal fathatu yaitu harokat fathah ilal wawisa kinati ya berpindah fathah tersebut ke wawus ba'da hadfil hamzati lil wazni ya setelah dihapusnya hamzah karena adanya wazan jadi wazan yang ada pada asyamma atau ashmim itu dihapus kan di situ ada hamzah kotok ya dihapus karena mengikuti wazan dari syair. Ya, kemudian uh, hamzah atau maaf fathah yang ada pada hamzah tersebut itu berpindah ke huruf wawu. Wa qawluhu ja bil qasri dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ja itu datang dengan qasr ya maksur. Wa huwa khobarul mubtada'i wa dhammun. Dan itu adalah khabar mubtada yaitu wa dhammun. Wa sawwaghal ibta wa sawwaghal ibtida wa sawwaghal ibtida abihi wuqu'uhu fi ma'ridi at-tafsili. Dan yang memperbolehkan didahulukannya dengan ja tersebut, ya. Kita lihat ja itu fiil. Ya, tapi fiil tersebut ternyata uh, khobar ya berarti ini jumlah ismiyah. Padahal kita tahu kalau setelah datang uh, fiil, fiil itu di awal itu hampir pasti jumlah fi'liyah. Akan tetapi di sini khobar mubtada'nya yang berupa fiil boleh didahulukan. Ya. Apa musawwirnya yang memperbolehkan dimulai dengan ja yaitu karena ja tersebut itu pada konteks untuk uh, memperinci yang memperinci. Ini salah satu musawwir. Kemudian kita lanjutkan bait berikutnya. Al-awwalu, eh, yang pertama, eh, penjelasan yang pertama dari bait ini. Bait ini berarti ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, Iza khifal labesu fi ba'dil aujuhi udila anhu ila syaklin la labesa fihi. Tadi kita tahu ada tiga cara membaca untuk huruf pertama bagi fi'il thulasi yang mu'allul ain. Ya, maka huruf pertamanya ada tiga cara membaca. Jika dikhawatirkan ada kerancuan di sebagian dari cara membaca tersebut. Maka apa? Udila anhu ila syaklin la labsa fihi. Maka diubah bentuknya menjadi bentuk yang tidak ada kesamaran atau kerancuan di dalamnya. Itu pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, athani hukmul muda'afi. yaitu hukum untuk fi'il muda'af. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala pada alfiyah beliau yaitu bait yang ke-248. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa in bi syaklin basun yujtanab wa ma li ba'a qad yura li nahwi hab hab wa in bi syaklin khifa labasun yujtanab wa ma li ba'a qad yura li nahwi hab dan jika ada suatu cara membaca dari tiga cara membaca tadi itu dikhawatirkan ada kerancuan ya yujtanab maka dihindari ya dihindari cara membaca tersebut Wa mali ba'a qad yura li nahwi habba. Dan hukum yang berlaku bagi fi'il ba'a tadi berarti fi'il yang dalam ilmu sharaf dikenal sebagai fi'il ajwaf. Maka hukum yang berlaku bagi fi'il ajwaf itu terkadang dapat dilihat juga pada contoh fi'il habba. Ya habba kita tahu itu fi'il mudha'af. Berarti sebagian hukum yang berlaku bagi fi'il ajwaf itu dapat dijumpai juga terkadang pada hukum pada fiil mudha'af. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu melanjutkan atau menjelaskan bait ini Idza buniyal fi'lul madhi al-mu'allul aini ini saya baca kasroh karena di beberapa kitab yang saya baca, al-mu'allul ain atau al-mu'tallul ain itu bentuknya idhofah. Dan kita tahu bahwa nanti akan ada pembahasannya juga dalam alfiyah, bahwa ada keadaan di mana mudhof itu dapat kemasukan al. Ya, maka al-mu'allu di sini itu sebagai mudhof dan al-aini sebagai mudhofun ilaihi. Ya, walaupun tentu ada cara membaca yang lain. Namun di sini saya baca idza buniyal fi'lul madhi al mu'allul aini. Ya, jika su su suatu fi'il madhi yang mu'al ainnya tadi itu dibentuk menjadi lima lam yusamma fa'iluhu. Ya, menjadi fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau mudahnya fi'il majhul. Wa usnida dhamiri takallumin au khitabin Dan disandarkan kepada domir mutakallim atau domir khitab Ya, domir yang kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Ya, atau mudahnya fa'ilnya itu adalah kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Au linunin niswati dalati alal ghaibati. Atau fi'il madhi tersebut yang dimajhulkan tersebut itu fa'ilnya adalah nun niswah yang menunjukkan orang ketiga wanita yang banyak. Ya, ghaibat ya kata ganti orang ketiga yang berupa wanita yang lebih dari dua. Itu hasala labsun bainahu wa bainal fi'lil mabniyyi lil ma'lumil musnadi li hadhihi dhamairi maka ada kemungkinan ya ada kemungkinan jika e, failnya itu adalah kata ganti orang pertama ya domir takallum atau khitab kata ganti orang kedua atau failnya adalah nun niswah yang menunjukkan kepada wanita yang banyak kata ganti orang ketiga maka ada kemungkinan hasolala besun ya terjadi kerancuan di antara fi'il ma, fi'il majhul tersebut wa bainal fi'lil mabniyyi lil ma'lumi dan juga fi'il yang ma'lum yang disandarkan al-musnadi lihadihid domairi, yang disandarkan kepada domir-domir tadi, yaitu takallum, khitab, dan nun niswah. Mudahnya, ada kemungkinan bahwa suatu fiil maldi yang mu'alul ain tadi itu bentuk majehul dan maklumnya sama. Ya, ketika disandarkan kepada domir-domir ini. Maka kalau bentuk maklum dan majehulnya sama, akan menjadi rancu. Ini yang dimaksud penutur, itu fiil maklum atau fiil majehul. Famathalan, maka contoh dari kasus ini itu adalah sadalaqilu qawmahu orang cerdas tersebut itu memimpin kaumnya. Maka taqulu ba'da isnadihi lidomiril mukhotobi, maka engkau katakan setelah jumlah tersebut atau fiil tersebut disandarkan kepada domir mukhotob, kata ganti orang kedua. Yaakilu aqilu sutta qaumaka. Wahai orang yang cerdas, engkau memimpin kaummu. Maka perhatikan sada tadi, ketika disandarkan kepada domir mukhotob menjadi sutta. Ya, sutta kaumaka. Bidommis ini laisa ghoiru. Ya, hanya bisa dibaca dengan mendomahkan sin dan tidak ada cara membaca yang lain. Ya, karena asalnya sada yasudu. Maka itu wajib dibaca dengan Eh, dommah sinnya, sutta. Wa ta'u fa'ilun, dan ta yang ada pada sutta adalah fa'ilnya. Fa'idha kulna maka jika kita katakan ya muhmilu sadakan nabiru. Wahai orang yang lalai, engkau dipimpin oleh orang yang cerdas. Summa ya. aradana niyabatal maf'uli 'anil fa'ili. Kemudian kita menginginkan untuk menjadikan maf'ul tersebut sebagai naibul fa'il. Ya. Maf'ulun bihinya yang kaf tersebut. Itu ingin kita jadikan naibul fa'il. Fa innana naqulu maka sungguh kita akan katakan ya muhmilu sutta bidhammi aidon. Ya. Wahai orang yang lalai, engkau dipimpin ya dengan dhammah juga fayaqul labsu ya maka terjadi kerancuan bainahu wa bainal fi'lil mabni lil lil ma'lumi al musnadi lil fa'ili maka terjadi kerancuan antara fi'il majhul tersebut dengan fi'il ma'lum yang disandarkan kepada fa'il juga maka ya di sini sutta itu orang bisa bingung, ini yang dimaksud engkau memimpin atau engkau dipimpin. Ya, maknanya sangat berbeda. Ya, maknanya sangat berbeda. Tetapi sama-sama dibaca sutta. Fayamtani'u dhammul harfil awwali fi hadhil halati. Maka pada keadaan ini terlarang untuk mendomahkan huruf yang pertama ketika fiil tersebut dibentuk sebagai fiil majhul. Ya tidak boleh dibaca sutta kalau maksudnya fiil majhul. Tadi kan ada tiga cara membaca. Dhammah, kasroh, dan ismam. Nah di sini cara membaca dhammah itu terlarang. Ya, karena tadi eh, ke, ada kemungkinan kerancuan. Wana, wana dilu ilal kasri. Maka kita ubah harokat tersebut menjadi kasroh. Fanakulu, maka kita katakan, ya muhmilu sitta. Ya, wahai orang yang lalai, engkau dipimpin. Nah ini maksudnya jelas, pasti ini fi'il majuhul. Tapi kalau sutta tadi, orang khawatir, ya atau orang akan ragu. Ini maksudnya engkau memimpin atau engkau dipimpin. Fatta'u naibu fa'ilin. Maka tak yang ada pada sita itu adalah naibul fa'il. Ai maksudnya sirta masudan. Ya, engkau menjadi seseorang yang dipimpin. Ai sadaka ghairuka. Ya, artinya ada orang lain yang memimpinmu. Wayajuzu an dila ilal ismami. Dan ini boleh juga dibaca dengan ismam. Wahada misalul wawi Ya, ini maka ini cara membaca kalau ismam itu juga serupa dengan pembahasan yang wawi tadi. Atau maaf, wahada misalul wawi Contoh yang ada pada sadaya sudu ini adalah ketika huruf illahnya asalnya adalah huruf wawu. Ya, tidak boleh dibaca dhammah, harus dikasrohkan, ya, dan boleh juga dibaca ismam untuk menghindari adanya kerancuan. Wa mithalul ya'iyi, maka contoh dari mu'allul ain, yang huruf mu'talnya, huruf mu'alnya itu berupa huruf ya. Contohnya apa? Ba'a majidunil bida'ata. Ya, majid telah menjual dagangannya. Kemudian faida asnadnahu lidomiril mukhotobi mathalan, maka kalau kita sandarkan fiil ba'a ini ke domir mukhotob, ya setelah kita ubah menjadi fiil majhul. Ya mathalan contohnya kulna kita katakan ya majidu bi'tal bida'atu. Ya ya majidu bi'tal bida'atu. Oh, maaf, ini belum diubah menjadi majhul. Ya, ini masih fiil ma'lum. Fiil ma'lum ba'a tetapi disandarkan kepada domir mukhotob. Maka contohnya, ya majidu bi'tal bido'ata. Ya, ya majidu bi'tal bido'ata. Wahai majid, engkau telah menjual barang dagangan tersebut. kasril ba'i faqat Dan hanya bisa dibaca dengan mengkasrohkan huruf ba-nya. Karena ini uh, ya ya, hurufnya itu huruf ya. Asalnya ba'a yabi'u. Jadi huruf illahnya itu asalnya huruf ya. Maka hanya bisa dibaca dengan bi'ta. Wa ta'u fa'ilun dan tak yang ada di situ adalah fa'ilnya. Wa idza qulna dan jika kita katakan ya abdu Ja'aka sayyiduka. Wahai hamba sahaya, tuanmu, ya tuanmu telah menjualmu. Thumma bunyal fi'lu lil majhuli. Kemudian fi'il tersebut itu diubah menjadi fi'il majhul. Kulna, maka kita katakan, ya abadu bi'ta. Ya, wahai hamba sahaya, engkau telah dijual. Bil kasri aidon, Ya, dengan kasroh juga. sulul labesu. Ya, maka di sini terjadi kerancuan. Ya, kalau sama-sama biakta itu bisa artinya engkau telah menjual atau engkau telah dijual. Rancu di situ. Fana dilu ilat dommi awil ishmami. Maka kita menggantikannya eh, harokat pertamanya dengan dommah atau ishmam. Ya, fanaqulu maka kita katakan ya abadu bu'ta. Ya wahai hamba sahaya engkau telah dijual. Ai waqa'a 'alaikal bai'u. Ya terjadi jual beli atas dirimu. Pemudahnya ya engkau telah dijual. Fata'u naibu fa'ilin dan tak tersebut adalah naibul fa'il. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa in bisyaklin khifa labasun yajtanib. Ya, yaitu jika terjadi atau maaf wa in bisyaklin khifa labasun yujtanab. Dan jika pada suatu cara membaca itu dikhawatirkan ada uh, kerancuan, ya maka jauhilah atau dijauhi bentuk itu. Ai wa in waqa'ala basun fi wajhin minal aujuhis sabiqati. Ya, jika terjadi kerancuan di salah satu cara membaca, dari cara membaca-cara membaca yang telah berlalu, bihaitsu la yumkinu tamyizul fi'lil mabni lil ma'lumi minal mabni lil majhuli di mana tidak memungkinkan untuk membedakan apakah fiil yang dimaksudkan itu adalah fiil maklum atau fiil majhul. Ya. Seperti tadi, ya misalnya bi'ta tadi bisa terjadi kerancuan, tidak bisa dibedakan apakah itu fiil maklum atau majhul. Fa innahu yajibu jitinabu dzalikal wajhi ila akhara la labsa fihi ya fa innahu yajibu jatina budzalikal wajhi ila akhara la labsa fihi maka wajib untuk menjauhi cara membaca tersebut ke cara membaca yang lain yang tidak ada kerancuan di dalamnya Kemudian asa disu perincian yang keenam idza kanal madhi tsulasiyyu mudha'afan Ketika fiil madhi tsulatsi tersebut berupa fiil mudha'af kita lihat catatan kaki. Mudha'afu thulathiyyi maka kanat ainuhu walamuhu min jinsin wahidin. Yaitu ketika ainul fi'il dan lamul fi'ilnya berupa satu huruf. Nahwu contohnya syadda dan adda. Ya fi'il syadda dan adda. Kita lihat ada pengulangan huruf dal di situ. Ya, ada pengulangan huruf dal. Maka di situ uh, disebut sebagai fiil mudha'af. Kita kembali ke atas. Mudhagoman, ya dan dua fiil tersebut itu diidhogomkan, dileburkan. Jaza fi fa'ihi inda bina'ihi lil majhuli al-aujuhus thalathatus sabiqatu. Maka diperbolehkan juga pada fa' fiilnya Ya, ketika dibentuk menjadi fiil majhul itu ada tiga cara membaca yang telah berlalu penjelasannya tadi. Apa saja itu? Al-ikhlasud dhammi murni dibaca dhamma wa huwa a'laha dan itu pendapat yang paling kuat di sini. Wal ismamu wal kasru. Ya, kemudian dibaca ismam dan juga dibaca kasroh. Takulu engkau katakan Jirul mala. Pedagang tersebut menghitung hartanya atau harta tersebut. Wa ba'da bina'ihi dan ketika dibentuk menjadi fiil majhul uddal malu ya dibaca uddal malu harta tersebut dihitung. Fal malu naibu fa'ilin maka mal di situ adalah naibul fa'il. Kita lihat catatan kaki qad yaqa'u labasun baina hadza wa baina fi'lil amri. Dan terkadang terjadi kerancuan ya, di antara fi'il majhul untuk fi'il mudha'af ini dengan fi'il amr. Kenapa fa'innahu madmumul awwali? Karena keduanya itu sama-sama didommahkan. Didommahkan uh, harokat huruf pertamanya fala yudro ahwa fi'lu amrin ammadin mabniyun lil majhuli maka tidak bisa dibedakan diketahui apakah yang dimaksud itu fi'il amr atau fi'il madhi yang majhul sama-sama tadi udda udda itu bisa berarti dihitung bisa juga arti berarti hitunglah nah, tidak bisa dibedakan fa dilu Fayung dalu ilal kasri awil ismami. Maka pada saat itu digantikan harokatnya menjadi kasroh atau ismam. Ya, mengapa? Li'anna fi'lal amri la yakunu kadzalika. Karena fi'il amr itu tidak bisa digantikan dengan kasroh atau ismam. Ya. Kalau fi'il amr ya dalam kasus tadi itu selalu dibaca dhammah wa innama lam yu'dal ila ahadihima. Ya, dan yang namanya fi'il amr itu tidak bisa digantikan ke kasrah atau ismam. Fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman walau ruddu ya, dan kalaulah mereka dikembalikan. Maka di sini fiilnya fiil majhul ya atau fi'il mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Maka di sini dapat dipastikan ruddu itu fi'il majhul bukan fi'il amr. Ya, jadi tetap dibaca dhammah tidak apa-apa. Ya, tidak perlu diganti kasrah atau ismam tapi tetap dibaca dhammah tidak apa-apa. Mengapa? Li'anna wuqu'ahu ba'dalau qarinatun ala annahu lam yurad fi'lul amri. Karena ruddu tersebut terletak setelah lau, itu menjadi indikator, yang menjadi petunjuk bahwa yang dimaksud itu bukan fi'il amr. Mengapa? Li'annahu la yaqa'u ba'da adati syarti. Karena fi'il amr itu tidak bisa datang setelah perangkat syarat, tidak bisa. Jadi pasti ruddu di sini itu adalah fi'il majuhul, bukan fi'il amr ala annahu qad yuqalu innal mas'alata min babil ijmali. Ya, walaupun ya akan tetapi terkadang uh, terkadang dikatakan juga tentang hal ini permasalahan ini itu perkara yang mujmal. Ya, artinya ya tidak jelas sampai ada sesuatu yang menjelaskan. Ya, tadi misalnya ruddu tadi itu tidak jelas itu fiil amr atau fiil majhul. Akan tetapi karena terletak setelah lau itu ada korinah yang menunjukkan bahwa itu fiil majhul. Fanzur ini dapat dilihat di Hasyiatus Sabbani ala Syarhil Ashmuniyi atau Ushmuniyi. Itu hasyiahnya as terhadap syarah Al-Ashmuni. Al-Mujallad pada jilid kedua Safhata arba'in wasittina pada halaman 64. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa mali ba'a ila akhirih. Dan apa-apa yang untuk ba'a dan seterusnya. Ay, innama thabata lifa'i ba'a minal aujuhi thalathati qada yathbutu linahwi habba yaitu hukum cara membaca bagi fa yang ada pada ba'a, yaitu ada tiga cara membaca, tiga cara membaca huruf pertamanya, itu terkadang berlaku juga di contoh habba. Ya, maksudnya apa? Min kulli maudin thulathiyin mudo'afin. Yaitu setiap huruf setiap fiil madhi thulathi yang mudha'af. Wal muradu biqaulihi ba'a dan yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik ba'a kullu madin thulathiyin muallil aini yaitu setiap fi'il madhi thulathi yang muallul ain kama taqaddama sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan hukmul madil muallil aini idza kana ala wazni ifta'ala au infa'ala yaitu hukum fi'il maudi yang mu'allul ain jika dia mengikuti wazan ifta'ala atau infa'ala. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-249 wa ma fa ba'alimal ainu tali fihtara rawan qada wa shibahin yanjali dan apa-apa yang berlaku untuk fa'nya ba'a, ya, limal ainu tali, ya, yaitu apa-apa yang berlaku bagi cara membaca untuk fa' dari ba'a, ya, di mana akan terjadi juga perubahan pada ain, atau maaf, cara membaca bagi fa, bagi huruf ba'a, itu bisa berlaku bagi Cara membaca ainul fi'il pada wazan ikhtaro dan inqoda. Ya, dan juga yang serupa dengan itu, itu jelas. Artinya apa? Cara membaca pada fa'nya ba'a itu sama dengan cara membacanya ain dari infa'ala dan ifta'ala. Ya, fa'nya ba'a sama dengan ain dari ifta'ala dan infa'ala. Kemudian beliau yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini as-sabi'u yang ketujuh idza kana al-fi'lul madhi al-mu'allul aini ala wazni ifta'ala au infa'ala jika fi'il madhi yang mu'al ainnya itu mengikuti wazan ifta'ala atau infa'ala jaza fil harfi thalithil asliyi minhu al aujuhus thalathatus sabiqatu. Diperbolehkan pada huruf ketiga yang asli dari infa'ala dan ifta'ala tersebut tiga cara membaca yang telah berlalu sebelumnya. Apa saja itu? Wahiyat dommu, wal kasru, wal ishmamu. Boleh dibaca dommah, boleh dibaca kasroh, boleh dibaca ishmam. Wa yudbatu al-harful awwalu wa huwa hamzatul wasli bima yudbatu bihi al-harful thalithu. Maka huruf yang pertama yaitu hamzah wasol yang ada pada infa'ala dan ifta'ala itu diberi harokat yang sama dengan harokatnya huruf yang ketiga. Ya berarti ifta'ala taknya itu diberi harokat yang sama dengan hamzah wasol. Kalau pada infa'ala, fa'nya itu diberi harokat dengan hamzah wasol. Wal muhtaruhuna al-kasru filiai ya'i fil filwawiyi. Dan pendapat yang kuat itu untuk kalau huruf ilahnya ya itu huruf ketiga dan huruf pertamanya dibaca dengan kasroh. Itu pendapat yang kuat. Dan kalau huruf mu'talnya wawu, itu huruf pertama dan huruf ketiganya dibaca dhamma. Ya. Takulu fil wawiyi, maka engkau katakan pada huruf uh, atau pada fiil yang huruf illahnya adalah wawu, In inqadatul labu lil muallimi. Pelajar-pelajar tersebut patuh pada gurunya atau guru tersebut. Wa ba'da bina'ihi unquda lil muallimi. Ketika diubah menjadi fi'il majhul, karena ini adalah mu'tal atau maaf huruf illahnya adalah wawu, pendapat yang kuat itu dibaca dhammah, unquda. Ya baik hamzah maupun qafnya dibaca dhammah. Au inqida. Ya boleh juga dibaca inqida kasroh. Ya qaf dan hamzahnya dibaca kasroh wayajuzul ishmamu dan boleh juga dibaca dengan ishmam. Wataku lufilia iyi dan juga engkau katakan pada ya'i yaitu huruf illahnya adalah ya Ihtarol muallimu aliyan min baini zumalaihi ya, guru tersebut itu memilih Ali ya di antara para eh, teman-teman uh, teman -teman sekelasnya wa ba'da bina'ihi dan setelah ikhtaro itu diubah menjadi fiil majhul dibaca tadi yang kuat kalau huruf illahnya ya itu yang kuat dibaca kasroh ya menjadi ikhtiro aliyun min baini zumalaihi ya ali dipilih dari antara teman-teman sekelasnya itu pendapat yang kuat dibaca kasroh Au ukhtura atau dibaca dhammah wa Wayajuzul ismamu. Dan boleh juga dibaca ismam. Ya, kita lihat catatan kaki. Zahiru kalami bani malikin annal hukma khassun bil mu'alli haithu mathalabihi. Dari zahir ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala bahwa hukum ini itu khusus untuk mu'al saja. Ya, di mana beliau memberikan contoh dengan mu'al tersebut. Wal hukmu syamilun lahu lil wa lil mudha'afi nahwu ishtadda wanhalla wansadda fa famathalan. Akan tetapi hukum tersebut itu mencakup juga untuk mudha'af. Ya seperti ishtadda, inhalla, insatta dan imtadda. Ya maka contohnya inhaler romlu fil bi'ri. Nah, pasir tersebut mengalir di dalam sumur. ada ba'da ihi maka engkau katakan setelah diubah menjadi majhul, unhulla fil bi'ri. Ya, inhalar ramlu fil bi'ri menjadi unhulla fil bi'ri. Bidommil awali wa dengan mendomahkan huruf pertama dan huruf ketiga wa kasruhuma dan boleh juga dibaca kasroh keduanya menjadi inhilla fil bi'ri kama yajuzul ismamu sebagaimana diperbolehkan membaca ismam kita kembali ke atas wa hadza ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma li ba'a ila akhirih ai maksudnya ma thabata li fa'iba'a minal aujuhis thalathati yathbutu lil harfil ladhi talihi ainul fi'li. Cara membaca yang ditetapkan bagi fa untuk ba'a, yaitu ada tiga cara membaca harokatnya, itu ditetapkan juga bagi huruf yang mengikuti ainul fi'il. Ya, min nahwi dari contoh, ihtaro wan koda. Ya, untuk fi'il ihtaro dan in koda Wama ashbahahuma. Dan juga yang serupa dengan kedua fi'il tersebut. Fa inna hukmahu yanjali. Ya, maka hukumnya itu yanjali. Ay yattadihu. Ya, maksudnya adalah jelas. Wa jumlatu yanjali sifatun liqaulihi wa shibahin. Dan jumlah yanjali itu sifat bagi ucapan Ibnu Malik wasyibahin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.